Awal pertama masuk Islamnya orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar tentunya yang dimaksud adalah penduduk Madinah yang telah masuk Islam dan kemudian mereka mempersiapkan tempat untuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijuluki Ansar karena mereka adalah golongan para penolong yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru, kalimat awa atau kalau jamaknya awaw ini mereka mempersiapkan tempat. Sedangkan nasaru adalah menolong. Ikhwan fillah na'azakumullah sebagaimana dibahas kemarin bahwasanya Rasulullah SAW menawarkan atau mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada Allah dan juga menawarkan dirinya. Maukah melindungi dirinya dan menjadikan dirinya sebagai seseorang dari mereka yang dibela oleh mereka dan dilindungi oleh mereka? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan penduduk Madinah yang akan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai salah satu dari mereka. قال رحمه الله فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لاقيه فيه النفر من الأنصار Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki azza wa jal menghendaki tegaknya atau bahirnya agama ini menghendaki tegaknya agama ini wa i'zazi nabiyhi dan menghendaki untuk memuliakan nabinya wa injazi maw'idihi dan menghendaki untuk memberikan menunaikan janjinya kepadanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'simuka minan nas. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dan Allah akan melindungi kamu dari manusia. Dan ini janji. Ya'simuka minan nas. Maka ketika Allah ingin mewujudkan janjinya, ingin menunaikan janjinya untuk Rasulullah SAW dan terhadap Islam, maka ketika itu Rasulullah SAW kharaja fil mausim alladhi laqiyahu fihi an-nafar min al-ansar. Maka Rasulullah pun keluar di musim haji yang berikutnya, di musim haji yang di sana Allah Subhanahu wa taala ingin menakdirkan yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Saat itu beliau bertemu dengan beberapa orang dari kalangan Ansar. Tentunya Ansar dari nama tadi. Dari nama yang dijuluki setelah mereka menjadi orang-orang yang menolong Rasulullah SAW. Adapun sebelum itu, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Dan masing-masing orang yang datang dipanggil dengan sukunya. Apakah kaum Aus, atau kaum Khazraj, atau lain-lainnya. Maka ketika Rasulullah SAW bertemu dengan kelompok dari mereka, arada nafsahu ala qabailil Arab kama kana yasna fi kulli mausim. Maka pada tahun itu Rasulullah SAW pun menawarkan dirinya kepada suku-suku Arab yang berdatangan di musim haji, kama kana yasna fi kulli mausim, sebagaimana beliau selalu melakukannya di setiap musim, setiap musim haji. Fabainama huwa 'inda al-'aqabah maka ketika beliau berada di daerah Aqabah, daerah Aqabah tentunya adalah daerah yang berjarak dua mil dari Mekah dan yang sekarang kalau orang-orang haji melempar jumrah Aqabah, ah, itu daerah Aqabah di situ. Nah, disebutkan di sini dalam footnote-nya bahwa Aqabah adalah tempat antara Mina dengan Mekah. Yang antara Mekah dengan Aqabah berjarak 2 mil. <clears throat> Dan di sanalah para hujjaj, para orang-orang haji termi tarmi jumratal Aqabah. Ketika di tempat tersebut Rasulullah SAW bertemu rahatan minal khazraj. Rahatan beberapa orang. Lebih dari tiga, kurang dari sepuluh. Itu rahat. Laqiya rahatan minal khazraj arada Allah bihim khayra menemui beberapa orang dari kalangan Khazraj yang Allah menghendaki dengan mereka kebaikan. Lama laqiyahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lahum man antum. Ketika Nabi bertemu dengan mereka, Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, "Man antum? Siapa kalian?" Ya ini dari suku apa? Qalu nafarun minal Khazraj. Kami adalah rombongan dari Khazraj. Qala amin mawali Yahud. Apakah dari mawali Yahud? Maula adalah orang-orang yang bergabung hidup bersama tidak saling mengganggu <laughs> dengan Yahudi. Dan memang keadaan orang-orang Arab di Madinah berbeda dengan keadaan orang-orang Arab di Mekah. Salah satu perbedaannya adalah kalau di Mekah mereka adalah orang-orang yang merupakan penguasanya, pembesarnya di Mekah seluruhnya. Itu orang-orang Arab. Tidak ada Yahudi. Sedangkan di Madinah ada Yahudi, ada musyrikin, ada orang-orang Arab. Orang-orang Arab masih musyrikin dan orang-orang Yahudi dengan agama mereka. Maka di sana justru yang mendominasi atau yang menguasai yang lebih didengar suaranya adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Arab dianggap tidak punya ilmu, musyrikin, dianggap mereka terbelakang dan seterusnya. Tidak membaca, tidak menulis, bahkan tidak memiliki kitab. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar mereka adalah orang-orang Khazraj yang tinggal di Madinah, maka beliau menyatakan dengan pertanyaan, Al mawali, amin mawali Yahud, apakah yang berdampingan dengan Yahudi? Qalu na'am. Mereka menjawab na'am. <laughs> Karena perbedaan tadi, maka orang-orang musyrikin di Mekah tidak tahu menahu tentang akan datangnya seorang Nabi. Tetapi orang-orang Arab di Madinah sudah pernah mendengar akan datangnya seorang rasul sebagaimana mereka dengar dari Yahudi. Ini bedanya antara musyrikin di Mekah dengan musyrikin di Madinah. Maka mereka menjawab, "Na'am." Qala afala tajlisuna ukallimukum kata Nabi. Maukah duduk bersama kami? Aku akan berbicara dengan kalian. Qalu bala. Mereka berkata, "Bala, tentu." Fajalasu. Maka duduklah mereka. Fajalasu ma'ahu fada'ahum ila azza wa jal. Maka mereka pun duduk bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah azza wa jal. Wa arada alaihim al-Islam dan menawarkan pada mereka al-Islam, agama tauhid. Wa tala alaihim al-Quran dan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Wa kana mimma sana'a Allahu lahum bihi fil Islam. Dan apa yang Allah lakukan yang Allah takdirkan terhadap mereka untuk Islam adalah anna yahuda kanu ma'ahum fi biladihim wa kanu ahla kitabin wa ilmin wa kanu hum ahlu syirkin wa ashabu awthanin wa kanu qad ghazawhum bi biladihim fa kanu idza kana bainahum shay qalu lahum inna nabiyyan mab'uthun al-an mab'uthun al-an qad adalla zamanuhu nattabi'uhu fanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram." Kata penulis bahwa di antara apa yang Allah perbuat untuk mereka, untuk orang-orang Khazraj ini terhadap Islam adalah Allah sudah takdirkan sebelumnya. Yaitu bahwa Yahudi yang tinggal bersama mereka di negeri mereka dan mereka dalam keadaan ahlu kitabin wa ilmin, orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki kitab, memiliki ilmu, dan mereka orang-orang Khazraj adalah orang-orang musyrikin. Wahum ahlu syirki wa ashabu awzan. Sedangkan Khazraj dan orang-orang Arab yang ada di sana adalah musyrikin penyembah berhala. Wa kanu qad ghazawhum bi biladihim. Dan mereka selalu bertikai, bahkan berperang dengan Yahudi di negeri mereka. Fakanu idza kana bainahum syai' maka kalau terjadi pertikaian antara orang-orang Arab dengan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi selalu mengancam. Mengancam dengan kalimat, Inna nabiyan mab'utun an. Sesungguhnya seorang nabi akan dibangkitkan sekarang ini. Sebentar lagi. Qad adalla zamanuh. Dan sudah datang waktunya. Nattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatla adin wa iram. Sungguh kalau diutus Nabi tersebut kami akan mengikutinya dan kami akan perangi kalian, kami akan bantai kalian dengan Nabi kami seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Ihom. Mengancam orang-orang Arab dengan kedatangan Nabi. Yang Allah sebutkan dengan kalimat yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yastaftihun mengharapkan kemenangan dengan diutusnya seorang nabi. Ini Yahud selalu mengancam orang-orang Arab, selalu mengancam musyrikin dan mereka menganggap musyrikin adalah musuh para rasul. Sedangkan ahlul kitab adalah orang-orang yang mengikuti rasul. Sehingga ketika diutus rasul pasti bersama kami dan pasti memerangi musyrikin. Sehingga ancamannya selalu kalimat itu. Inna nabiyyan mab'udhunil an sesungguhnya seorang nabi telah diutus hari ini atau sekarang-sekarang ini dan kalau diutus kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian bersama nabi kami dan kami akan membantai kalian seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Ini khunifidina azakumullah apa yang Allah takdirkan untuk Khazraj dan Aus agar mereka justru menerima agama ini. Agama Islam. Falamma kallama Rasulullah sallam ulaikan nafar, maka ketika Nabi mengajak bicara orang-orang Khazraj tadi, wada'ahu minal Islam dan mengajak kepada Islam, qala ba'dhum li ba'd. Maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, berbisik-bisik, "Ta'allamu, wallahi innahu lanabi alladhi tawa'adakum Yahud." Subuh ketahuilah demi Allah, ini adalah yang dikatakan oleh Yahudi, yang diancamkan oleh Yahudi terhadap kalian. Ini orangnya, nabi ini. Fala yasbiqunnakum ilaih. Maka jangan kalian didahului oleh Yahudi. Mereka berpikir, ini nabi yang diberitakan oleh Yahudi. Kalau begitu, kita lebih dulu mengikuti. Sehingga kita yang bersama nabi. melihat bagaimana Allah menakdirkan sesuatu sehingga mereka justru menerima Islam tersebut. Yani ancaman-ancaman Yahudi merupakan berita bahwa akan diutus seorang nabi. Ketika benar-benar diutus seorang nabi, maka mereka orang-orang Arab justru lebih dulu beriman daripada Yahudi. Khonibidina demikian keadaan orang-orang Yahudi. Yastafthihun 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ketika benar-benar datang rasul yang mereka sebut-sebut justru kafaru bih, justru mereka kafir. Justru orang Arab yang masih Islam sedangkan orang Yahudinya kafir, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini khana bin azakumullah. Ada hikmah di balik itu dari apa yang Allah takdirkan. Fajabuhu fi mad'ahum ilai. Maka mereka pun menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi an saddaquhu wa qabilu minhu ma 'arada alaihim min al-islam. Mereka pun menerima apa yang diajak oleh Rasulullah SAW dan mereka membenarkannya apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Waqalu inna qad tarakna qaumana. Kemudian mereka berkata, "Inna qad tarakna qaumana wa la qauma bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum." Kami telah meninggalkan kaum kami di negeri kami dan kaum kami dalam keadaan mereka selalu bertikai, selalu berperang di antara mereka sendiri. Fa'asa an yajma'ahumullahu bika. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan engkau wahai Rasul. Yang dimaksud tentunya adalah Aus dan Khazraj yang selalu berperang, selalu bertikai. Qala sanaqdam 'alaihim nad'uuhum ila amrik. Sungguh kami akan datangi mereka dan kami akan ajak mereka semuanya untuk menerima dakwahmu Wa na'rid alaihimul ladzi ajabnak dan kami pun akan menawarkan pada mereka apa yang kami sudah menerima darimu min hadzal din dari agama ini. Fa in yajma'ahumullahu 'alaika fala rahla a'azzu min kalau dua suku kami ini bergabung maka sungguh tidak ada seorang pun yang akan lebih mulia daripada engkau nggak ada seorang pun yang lebih kuat daripada engkau. Karena yang dimaksud kalau Aus dan Khazraj bersatu dan semuanya menerima ajakan Rasulullah SAW, maka itu cukup. Dua kabilah bersama Rasulullah SAW akan bisa mengalahkan semua kabilah-kabilah lain. Itu yang dimaksud oleh orang Khazraj tadi. Yani kalau bersatu Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka fa in yajma'humullah alaika fala rajula a'azzu mink maka tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari engkau dan lebih kuat dari engkau thumman sarafu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam raji'in. Maka mereka pun kembali berpaling meninggalkan Rasulullah SAW mereka pulang ke negeri mereka ila biladihim waqad amanu wa saddaqu dan mereka dalam keadaan sudah beriman dan sudah percaya wa hum fi ma dzukira li sittatu nafar min al khazraj dan mereka sebagaimana yang diberitakan kepada kami jumlahnya adalah uh, adalah orang-orang dari Khazraj berjumlah enam orang. Demikian dikatakan oleh Ibn Isham dari Ibn Ishaq rahimahumullah. Falamma qadimul Madinah ila qaumihim. Ketika mereka sampai ke Madinah, menemui kaum mereka, dzakaru lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka pun menyebutkan berita tentang Rasulullah sallallahu Tentunya ya, beritanya sekaligus mengajak mereka <coughs> dan mendawahi mereka. yakni dengan bahasa sungguhnya nabi yang diberitakan oleh Yahudi telah datang, telah diutus sekarang. Dan kalau kita mendahului mereka, kita akan bisa mengalahkan Yahud atau yang semakna dengan itu. Wada'ahum wada'ahum ilal Islam. Mereka pun mengajak kepada Islam hatta fasha fihim hingga tersebarlah keislaman di tengah-tengah orang-orang Madinah atau orang-orang Khazraj Arab di Madinah. Falam tabqa darun min duril ansar illa wa fihim dzikrun min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah orang-orang Ansar kecuali di sana sudah disebut-sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. hatta idza kana al-amal muqbil hingga ketika datang tahun berikutnya wafa al-mausim min al-ansar 12 rajulan wafa yakni mendatangi tepat waktu di waktu mausim wafal mausim artinya datang tepat pada waktu mausim haji min al-ansari ithna ashara rajulan datang 12 orang falaqauhu bil aqabah dan sebagaimana yang dijanjikan mereka berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah wahiyal Aqabatul Ula dan ini nanti akan terjadi bayat yang dijuluki dengan bayat Aqabah yang pertama al bayah al Aqabah al Ula fabayauhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala bayatin nisa maka mereka pun bayar Rasulullah, membayar Rasulullah SAW ala bayatin nisa. Atas atau dengan bayat nisa. Bayatun nisa, bayat para wanita dijuluki demikian karena pada bayat tersebut tidak ada bayat perang. Tidak ada bayat perang. Dan itu dikatakan dengan bayatun nisa. <clears throat> Isinya sebagaimana yang Allah sebutkan dan kisahkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mumtahinah. يا ya ayuhan النبي إذا ja'akal المؤمنات يبايعنك على أن لا yushrikna بالله شيئا ولا la ولا wa ولا yaznina أولادهن ولا yaqtulna awladahunna wa بين أيديهن وأرجلهن ولا yaftarinahu في معروف. Ini isi bayat nisa Demikian pula ketika Rasulullah SAW membayat mereka, isi bayatnya adalah yang demikian. Yang membayatnya untuk jangan syirik Kemudian jangan membunuh anak. Kemudian diperintahkan untuk jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta. Enam, tidak ada kalimat perang di sana. Berbeda dengan bayat yang lain. Kalau tidak dijuluki bayat nisa, biasanya bayat untuk membela Allah dan Rasulnya, membela agama sampai mati. Ini bayat bukan bayat nisa. Kalau tidak ada perangnya dijuluki dengan bayat nisa. Wadhalika qabla an tuftara alaihimul harbu. Yang demikian karena belum diwajibkan ketika itu berperang. Minhum As'ad ibn Zurarah. Di antara mereka yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di baiat Aqabah yang pertama adalah As'ad ibn Zurarah. Wa Rafi' ibn Malik. Wa Ubadah ibn Samit. Wa Abul Haytham ibn Tayhan. Dikisahkan oleh Ubadah sendiri Ubadah bin Samit adalah salah seorang yang berbayat kepada Rasulullah SAW di bayat tersebut. Kala beliau berkata, menceritakan kejadiannya. Kuntu fi man hadaran aqabatil ula. Aku termasuk orang yang hadir di bayat akobah yang pertama. Wa kunnat ashara rajulan. Dan kami ketika itu ada dua belas orang. Fabayana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala bayat nisa. Maka kami pun membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bayat nisa, dengan bayat perempuan. Wadhalika qabla an tuftarat al-harb. Yang demikian karena belum diwajibkan berperang. Ala alla nusyrik billahi syai'a. Bersumpah untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala nasriq dan tidak mencuri. Wala nazni dan tidak berzina. Wala naqtul auladana dan kami tidak membunuh anak-anak kami. Wala na'ti bi buhtanin naftarinahu naftarihi baina aidina wa arjulina dan kami tidak berdusta, tidak mengadakan kedustaan yang kami ada-adakan di hadapan tangan kami dan kaki kami. Wala nasi fi ma'ruf dan kami tidak bermaksiat kepadanya, tidak menentangnya dalam kebaikan. Fa in fitum falakumul jannah. Kalau kalian menepati janji kalian, bayat kalian, maka bagi kalian surga. Wa in min dzalika syai'an Fa'amrukum ilallah. Kalau kalian menyelisihi apa yang sudah kalian ucapkan sedikit daripadanya, maka urusan kalian kepada Allah Azza wa Jal. Insya'a adzaba wa insya'a ghafar. Kalau Allah kehendaki Allah adab dia, kalau Allah kehendaki Allah pun mengampuni. <laughs> Yani tahtal masyiah. Qala Ibn Ishaq فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب Ketika mereka kembali kaum tersebut, maka Rasulullah pun mengutus bersama mereka Mus'ab ibni Umair radhiyallahu taala anhu. Sahabat Rasulullah SAW yang merupakan duta pertama ke Madinah atau dijuluki dengan Mukri al-Madinah. Kalau ditanya siapa itu Mukri al-Madinah adalah Mus'ab ibni Umair. Mus'ab ibni Umair ibni Hashim ibni Abdi Manaf wa amarahu an yuqri'ahumul Quran. Diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat ke Madinah bersama mereka untuk mengajari mereka dan membacakan pada mereka Al-Quran. Wa yu'allimuhum al-Islam dan mengajarkan kepada mereka al-Islam. Wa yufaqihuhum din dan mengajarkan kepada mereka agama. Fakana yusamma al-muqri' bil Madinah. Maka beliau dijuluki dengan al-muqri' bil Madinah atau muqri'ul Madinah. Karena yusalli bihim. Mus'ab ibn Umar mengimami mereka salat dan mengajak mereka untuk menerangkan atau memahami al-Islam. Wa anna al Aus wal Khazraj kariha ba'dhum an ya'umma ba'd. Kenapa Mus'ab ibn Umar yang menjadi imam di kalangan mereka? Karena antara Aus dan Khazraj sebagaimana sudah dikisahkan tadi selalu ada pertikaian. Bahkan memiliki peperangan yang panjang antara Aus dan Khazraj. Sehingga ketika mereka masuk Islam, mereka pun masih ada sesuatu. Orang Khazraj nggak mau diimami oleh Aus dan orang-orang Aus nggak mau diimami oleh orang Khazraj. Maka yang mengimami bukan dari Aus, bukan dari Khazraj, tetapi dari apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW atau siapa yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam Mus'ab ibn Umair ibn Hashim ibn Abdi Manaf radhiyallahu taala anhu. Al-Bay'ah al-Aqabah athaniya. Kemudian kisah berikutnya adalah Bay'at Aqabah yang kedua. Bay'ah Aqabah yang kedua. Thumma inna Mus'ab بن Umair raja'a ila Makkah. kemudian tahun berikutnya pada musim haji yang berikutnya Mus'ab ibn Umair kembali ke Makkah. wa kharaja man kharaja minal ansari minal muslimina ilal mausim dan keluarlah bersama orang-orang yang keluar dari kalangan Ansar, dari kalangan muslimin di musim haji tersebut ma hujjaji qaumihim bersama orang-orang haji dari kaumnya min ahli syirik dari musyrikin. Qanifirina azakumullah Yani dalam keadaan mereka berangkat bersama-sama musyrikin. Musyrikin sebagaimana biasanya di musim haji berduyun-duyun datang ke Mekah acara haji tersebut seperti acara pasar malam ya. bagi orang musyrikin. Ya. Mereka hanya ingin keramaian dan di sana ada pasar yang ramainya setiap tahun setiap musim haji yang dijuluki dengan pasar Ukal. Pasar Ukal. Dan di sana memang betul-betul pasar yang sangat lengkap karena akan datang ke sana seluruh pedagang dari Yaman maupun dari Syam. Dari Madinah maupun dari seluruh penjuru Arab akan berdatangan ke Mekah. Maka acara yang mereka lakukan hanya acara bidah dan syirik. Tetapi bersama mereka ada 70 sekian orang yang datang dari Madinah tetapi memiliki tujuan yang mulia yaitu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berangkatnya sama, waktunya sama, ternyata tujuannya berbeda. Hatta qadimu Makkah hingga sampai ke negeri Mekah. Fawa'adu Rasulullah SAW al-Aqabah. Dan sebagaimana tahun kemarin, mereka pun menjanjikan pertemuan dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Min awsati ayami tashrik. Di tengah-tengah hari-hari tashrik. Yani Dhul Hijjah pada tanggal 11, 12, dan 13 itu adalah hari-hari tashrik. Maka mereka pun berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di hari-hari tersebut hina aradallahu bihim ma arada min karamatihi wan nasr li nabiyih ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang Allah kehendaki yaitu kemuliaan Rasulullah SAW dan kemenangan terhadap nabinya wa yazazi al-islami wa ahlih dan untuk memuliakan Islam dan memuliakan orang-orangnya dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu kharajna fi haj fi hujjaji qaumina al musyrikin. Kami keluar dari Madinah bersama hujjaji qaumina, bersama orang-orang haji musyrikin dari kaum kami. Wa qad sallaina wa faqahna. Nah, kami sudah salat dan kami sudah mengerti Islam. Ini dari Mus'ab ibn Umair. Sudah mengerti Islam, sudah salat, Wa ma'ana Al-Barra ibn, ibn Ma'rur bersama kami ada Al-Barra ibn Ma'rur. Sayyiduna wa kabiruna. Tokoh besar kami eh, dan pimpinan kami. Falamma wajjahna li safarina wa kharajna min al-Madinati qala Al-Barra lana. Ketika kami mengarah wajah yang mengarah dengan wajah kami untuk berangkat li safarina wa kharajna min al-Madinah kami sudah keluar dari Madinah Berkata Al-Barra kepada kami. Ini pimpinan mereka, sayyid mereka. Ya haula, inni qad ra'aitu ra'yan. Wallahi ma adri atuwafiqunani alaihi amla. Wahai mereka, ini wahai kalian. Sesungguhnya aku telah berpendapat atau telah memiliki satu pendapat. Demi Allah, aku tidak tahu apakah kalian sependapat denganku, cocok denganku atau tidak. Qulna kami mengatakan kepada Al-Barra, "Wa madza?" Apa itu? Qala ra'aitu alla ad'a hadhihi al-bunayyah minni bidhahr, yani al-Ka'bah, wa an usalli ilaiha. فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلا إلى الشام. Apa pendapatnya Al-Barra Ibn Ma'rur Qala aku berpendapat Allah ada hadhil bunaya. Kita jangan meninggalkan bangunan ini. Bangunan Ka'bah. Ya. Jangan meninggalkannya dengan punggung-punggung kita. Yani jangan kita membelakangi Ka'bah ketika kita salat. Ya. Ya. Yani kita menghadapnya jangan ke Syam, tapi ke Ka'bah. Fakuna wallahi ma balagna anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam yusalli illa ila Syam. Tetapi enggak sampai kepadaku berita dari nabi kami bahwasanya Rasulullah SAW salat kecuali beliau menghadap ke Syam. Wa manuridu an nukhalifahu dan kami enggak akan menyelisihi nabi kami. Usulnya Al-Barra Ibn Ma'rur agar kita tidak membelakangi Ka'bah. Kalau kita salat ke Syam, kita membelakangi Ka'bah. Maka kita jangan salat kecuali ke Ka'bah. Jangan ke Syam. Maka para pengikutnya menyatakan kami nggak pernah mendengar dari Nabi kami salat kecuali ke Syam. Karena awal perintah salat menghadap ke Syam. Apa jalan tengahnya? jalan tengahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika salat di Ka'bah menghadap ke Syam, tetapi di arah yang berlawanan dengan Syam, sehingga Ka'bah dengan Syam satu garis lurus. Ini Ka'bah, ini Syam. Maka sholatnya bukan di sini, bukan di sini. Tapi sholatnya di arah yang berlawanan dengan Syam. Sehingga menghadap ke Syam dan juga menghadap Ka'bah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah sebelum perintah untuk menghadap Ka'bah. Khalifin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa man nuridu an nukhalifahu. Kami enggak ingin menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala inni lam usalli ilaihima. Kata Barra bin Ma'rur, kami akan salat kedua-duanya, menghadap Ka'bah dan sekaligus Syam. Faqulna lahu, lakunna la naf'al, lakinna la naf'al. Tapi kami tidak akan melakukan. Fakunna idha hadaratis salah salaina ila syam wa ila al-ka'bah. Maka kami kalau datang salat <laughs> maka kami salat ke Syam dan juga salat ke Ka'bah. Hatta qadimna Makkah sampai datang ke Makkah. Ketika Ka'bah masih jauh maka Barra Ibn Ma'rur menyatakan aku akan salat dua-duanya. Ke Syam juga dan ke Ka'bah juga. Karena mereka meyakini Ka'bah juga Baitullah. Mereka meyakini sudah turun-temurun bahwa Ka'bah itu Baitullah. Orang-orang musyrikin Quraisy juga mengakui bahwa Ka'bah adalah Baitullah. Hanya saja mereka menambahinya dengan sekian berhala-berhala dan sekian ajaran-ajaran syirik. Sehingga untuk melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW di Makkah, di Ka'bah, karena belum sampai ke Ka'bah tidak bisa. Kalau menghadap Ka'bah berarti tidak menghadap Syam. Kalau menghadap Syam tidak menghadap Ka'bah maka sebagian besar mereka hanya ke Syam sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Sedangkan Barra bin Ma'rur mengerjakan kedua-duanya. Hatta qadimna Makkah hingga kami sampai ke Makkah. Wa qad kunna ibna alaihi ma sana'a abi illa ma sana'a wa aba illa al-iqamah ala dhalik sampai kami dalam keadaan lelah. Ibna ini dalam keadaan lelah menghadapi orang ini, menghadapi Barra ibn Ma'rur pimpinan kami, tokoh kami. Dengan apa yang dilakukannya dan dia aba illal iqama ala dhalik. Beliau tetap menolak kecuali tetap di atas apa yang dia yakini. Salat kepada kedua-duanya. Falamma qadimna maka qala li Ya bna akhi, ketika sampai di Mekah, dia berkata kepada aku, Ya bna akhi, intalik bina ila Rasulullah SAW, hatta nas'alahu amma sana'at. Wahai anak saudaraku. Kata Barra ibn Ma'rur kepada Ka'ab ibn Malik. Cepat pergi. Menemui Rasulullah SAW. Nas'aluhu hatta nas'alahu amma sana'at agar kita tanyakan kepadanya apa yang aku lakukan bisa dari hada dalam safarku ini fa innahu wallahi laqad waqa'a fi nafsi minhu syai sungguh demi Allah telah terjadi dalam hatiku sesuatu lima ra'aitu min khilafikum iyaya fi karena apa yang kalian lakukan yaitu menyelisihi aku maka sekarang pergi kepada Rasulullah SAW dan tanyakan apa yang aku lakukan qala fa kharajna nas'aluhu an Rasulillah SAW maka kami pun keluar menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kunna la na'rifuhu wa lam narahu qabla dhalik. Mencari Rasulullah sallallahu dalam keadaan tidak pernah kenal beliau, nggak pernah tahu lam narahu qabla dhalik. Belum pernah melihat wajahnya sebelum ini. Bagaimana mencarinya? Karena mereka yang datang di musim yang lalu hanya 12 orang. Sedangkan sekarang yang datang dengan jumlah 70 sekian orang. Sedangkan yang mencari tadi dalam keadaan belum melihat Rasulullah SAW. Falaqina rajulan min ahli Makkah fasa'alnahu. Maka kami pun menemui seseorang dari penduduk Mekah, kami tanyakan kepadanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami tanyakan tentang Rasulullah SAW. Faqala hal ta'rifani? Apakah kalian berdua tahu orang yang bernama begini dan begitu? Faqulna la. Qala Fahal ta'rifani al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammahu? Apakah engkau berdua tahu pamannya yaitu Ab Abbas ibn Abdul Muttalib? Qulna na'am. Mereka menjawab na'am. Wa qad kunna na'rif al-Abbas. Kami kenal Abbas. Ditanya ketika disuruh mencari, apakah kalian kenal? Kami tidak kenal. Tapi kalau gitu pamannya, apakah kalian kenal? Iya, kami kenal. Karena la yazalu yaqdam alaina tajiran karena Abbas paman Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhu ya, selalu datang kepada kami kata mereka untuk pedagang karena Abbas sering ke Madinah mereka kenal tetapi Rasulullah SAW mereka nggak kenal qala fa hal dakhaltuma al masjid bahwa huwa rajulul jalis ma'al Abbas sudah lihat saja kalau kamu menemui Abbas di masjid maka yang duduk bersama Abbas itu adalah Rasulullah SAW karena selalu berdua ada catatan juga setiap Rasulullah SAW menemui mereka untuk membayat mereka di Aqabah selalu pamannya Abbas menemani, melindungi. Enam. Bahkan kadang berbicara, berpesan. Awas jangan sampai kalian melalaikan dan menyanyiakan ponakanku. Jangan kalian melakukan demikian dan demikian terhadap anak ponak, anak saudaraku dan seterusnya. Fa idza dakhaltum al-masjid fahuwa rajul al-jalis ma'al Abbas. Kata Barra Ibn Ma'rur, kalau engkau berdua nanti mencarinya dan kalian menemui ada Abbas duduk di sana, maka yang duduk sebelahnya itulah Rasulullah SAW. Fadakhalna al-masjid. Maka kami masuk ke masjid. Mencari Al-Abbas. Fa'idha Al-Abbas jalis. Maka di sana eh, Abbas Ibn Abdul Muttalib dalam keadaan duduk. Wa Rasulullah SAW jalisun ma'ahu. Dan Rasulullah SAW duduk bersamanya. Fasallamna thumma jalasna ilaihi faqala Rasulullah SAW alaihi Abbas. Maka kami pun duduk kepadanya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abbas, Hal ta'rif hadainya rajulain ya Abul Fadl? Apakah engkau tahu siapa dua orang ini wahai Abul Fadl? Abul Fadl adalah julukan Abbas bin Abdul Muttalib. Qala na'am. Kata Abbas, iya, aku tahu. Radiyallahu anhu. Hadal Barra ibn Ma'rur sayyidu qawmi. Ini Barra ibn Ma'rur dan sayyid kaumnya, pimpinan kaumnya. Wahada Ka'ab ibn Malik dan yang ini adalah Ka'ab ibn Malik. Wallahi ma ansa qaula Rasulullah SAW asyair Demi Allah aku tidak pernah lupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asy-syair. Qultu na'am. Wa qala lahu al-Barra ibn Ma'rur, <laughs> "Ya bunay ya Nabi Allah, Inni kharajtu fi safari hadha wa qad hadani Allah lil Islam. Dikatakan oleh Abbas radhiyallahu taala anhu ketika itu, demi Allah aku tidak lupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi dengan kalimatnya asy-syair, apakah dia penyair? Qultu na'am. Ucapan siapa ini? Ucapan Ka'ab Ibn Malik yang menceritakan. Wallahi ma ansa. Aku tidak lupa Ketika itu ucapan Rasulullah SAW bertanya kepada Abbas. Ya Abbas, tahukah engkau siapa dua orang ini? Tahu, ini fulan dan fulan. Maka Nabi bertanya, syair? Orang yang pandai syair itu? Iya. Naam. Faqala lahul barra ibn ma'rur. Ya Nabi Allah, inni kharajtu fi safari hadha wa qad hadani Allahu lil Islam. Wahai Nabi Allah, aku keluar dalam safarku ini dan dalam keadaan Allah telah memberikan kepadaku hidayah ke dalam Islam Fara'aitu alla aj'al hadhil bunayyah minni dhahr Maka aku melihat agar tidak menjadikan bangunan ini yakni Ka'bah terhadapku ketika salat berada di punggungku. Aku tidak mau Ka'bah ini berada di punggungku. Fasalaitu ilaiha, maka aku salat menghadap Ka'bah. Wa khalafani ashabi fi Tetapi sahabat-sahabatku menyelisihi aku. Hatta waqa'a fi nafsi min dhalika hingga terjadi dalam hatiku sesuatu Famada tara ya Rasulullah? Maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Qala kun kunta ala qiblatin la sabarta alaiha. Jawaban Rasulullah SAW. Qad kunta ala qiblah. Sesungguhnya engkau sudah ada di kiblat. Lau sabarta alaiha. Kalau saja engkau sabar. Yani sudah diterangkan kiblatnya ke Syam. Dan niscaya engkau sudah ada di kiblat yang kau harapkan nanti kalau saja kau sabar. Ya Rasulullah SAW sudah mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kiblat itu nanti akan dipindahkan ke Ka'bah. Ya. Fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Ya. Tetapi kata Nabi, lau sabarta alaiha. Kalau saja engkau sabar, sabar di atas perintah pertama. Niscaya akan datang nanti perintah berikutnya. Qala faraja al-barra ila qiblati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Barra pun kembali ke kiblat yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu Asyam. Wa salla ma'ana ila Syam dan salat bersama kami ke Syam. Thumma kharajna ila al-hajj. Kemudian kami pun keluar untuk haji. Wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Aqabah min awsati ayyamit tashriq. Dan kami menjanjikan bertemu dengan Rasulullah Sallam di Aqabah di tengah-tengah hari-hari tasyrik. Falamma farighna minal haji wa kana lailah allati wa'adna Rasulullah SAW. Ketika kami selesai haji dan itu adalah hari perjanjian kami untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Lah wa ma'ana Abdullah ibni Amr ibni Haram Abu Jabir. Bersama kami ada seseorang yang bernama Abdullah ibni Amr ibni Haram Abu Jabir sayyid min sadatina yang juga tokoh dari tokoh-tokoh kami selain Barra ibn Ma'rur juga beliau yaitu Abdullah ibn Amr ibn Haram wa syarifun min ashrafina dan beliau adalah tokoh-tokoh mulia kami atau orang-orang besar kami agadnahu ma'ana kami sudah berhasil mengajaknya bersama kami wa kunna naktum man ma'ana min qaumina al musyrikina amrana dan kami menyembunyikan bersama kami atau menyembunyikan orang-orang yang bersama kami naktum man ma'ana min qaumina al musyrikin kami menyembunyikan orang-orang yang bersama kami yang berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dari musyrikin. Ini rombongan ini bersama-sama musyrikin dengan orang-orang yang sudah masuk Islam tetapi ketika berjanji ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, mereka sembunyi-sembunyi. Sehingga tidak diketahui oleh kaumnya yang masih musyrikin. Wa kunna naktuman ma'ana min qaumina minal musyrikin amrana. Fakallamnahu wa qulna lahu. Maka kami berkata kepada orang tadi, Abdullah bin Amr, tokoh mulia kami, kami katakan kepadanya, "Ya Abu Jabir, wahai Abu Jabir, innaka sayyid min sadatina." Engkau adalah tokoh-tokoh pemimpin kami. Wa syarifun min asyrafina, dan engkau adalah pembesar dari pembesar-pembesar kami. Wa inna narghab amma anta fi an takuna habtan lin-nari Maka kami sungguh narghab bika amma anta fi sungguh kami mengkhawatirkan engkau dari apa yang engkau ada padanya. Ingat kalimat rag, ragiba. Itu kalau dengan kalimat ta'an artinya tidak suka. Kalau dengan kalimat bi atau fi artinya suka. Yani aku sangat mengharapkan engkau karena narghab bika, sangat mengharapkan engkau. Amma dari apa yang kamu ada padanya. Ini agama syirik ya. Kami mengkhawatirkan engkau dari apa yang engkau ada padanya. Hamtan linnar, aku khawatir engkau menjadi hataban, menjadi kayu bakar, hatab di api neraka besok. Thumma da'awnahu ilal Islam. Maka kami ajak dia untuk masuk Islam. Wa akhbarnahu bimi'adir rasul. Setelah dia menerima Islam, kami beritakan bahwasanya kami punya perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk bertemu dengan kami di Aqabah. Fa aslama wa syahida ma'ana al-Aqabah. Maka beliau Abu Jabir masuk Islam dan kemudian ikut bersama kami di pertemuan Aqabah yang kedua. Wa kana naqiban dan beliau nanti menjadi naqib. Naqib artinya pemimpin-pemimpin yang nanti ketika sudah dibayar 70 orang tadi Rasulullah SAW mengatakan akhriju keluarkan dari kalian ya, an-nuqaba nuqaba bentuk jamak dari naqib 12 pemimpin dari kalian maka diantaranya selain Barra ibn Ma'rur juga Abu Jabir yang tadi baru diajak untuk masuk Islam ya, maka dia pun masuk Islam Fanimna tilkan lailah ma qaumina fi rihalina. Maka malam itu kami tidur bersama kaum kami bersama-sama dan itu kebiasaan orang-orang Arab mereka selalu ketika haji mereka tidur bersama di satu tempat, satu suku, satu tempat. Ya. Ini perkemahan Bani Fulan, maka Bani Fulan semua. Ini perkemahan Bani Fulan. Maka mereka orang-orang Arab dari kalangan Aus dan Khazraj ketika itu juga mereka tidurnya di perkemahan yang sama dengan musyrikin. Ya. Ini adalah perkemahan Khazrat, maka mereka semua di sana yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Ya. Hingga mereka tertidur sampai tengah malam Qala hatta idza madha thulutsal lail ketika sudah berakhir sepertiga malam. <laughs> Yang pertama berarti masih tersisa dua per tiga malam. Kharajna min rihalina limi'adi Rasulullah sallam. Kami pun keluar dari rihalina, dari tempat-tempat kami, perkemahan-perkemahan kami untuk menemui atau ke tempat perjanjian pertemuan dengan Rasulullah sallam. Natasallal tasallulal qita Mustaghfin, Kami bersungut-sungut. Tahu jalannya orang yang bersembunyi-sembunyi. Ya. Perlahan-lahan supaya nggak kelihatan orang. Itu yang disebut dengan tasallal, ya tasallal, tasallul al -qita. Ya. Merindik-rindik seperti merindik-rindiknya seekor kucing. Ya. Mustaghfin, sembunyi-sembunyi. Hatta jama'na fi syi'bi indal aqabah. Hingga kami berkumpul di satu syi'b, di satu sisi, sisi bukit, di sisi aqabah sendiri-sendiri, ya. tidak bersama-sama. Yang satu berangkat sana, satu berangkat sana, satu berangkat sana sehingga tidak terlihat. Ya. Sehingga berkumpul mereka semuanya. Ya. Wa nahnu thalathatun wa sab'una rajulan dan kami berjumlah 73 orang. Wa ma'ana imra'atani min nisa'ina dan bersama kami ada dua orang wanita dari istri-istri kami. Yaitu Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr ibn Adi. Qala fajtama'na fi syi'bi nantadir Rasulullah SAW. Maka kami pun berkumpul di syi'b tersebut. Menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Hatta ja'ana hingga datang kepada kami. Hingga datang menemui kami. Wa ma'ahu ammuhu al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan bersamanya Rasulullah SAW didampingi oleh Abbas ibn Abdul Muttalib. Wa huwa yawma'idin ala dini qawmihi pada saat itu Abbas bin Abdul Muthalib masih di agama kaumnya. Ya. Ya. Radiyallahu anhu, beliau nanti akan masuk Islam, maka kita doakan radhiyallahu taala anhu, tetapi ini kisah adalah kisah ketika itu beliau mengantarkan Rasulullah Alaihi Wasallam, membela Rasulullah Alaihi Wasallam dan berpesan pada mereka agar menjaga Rasulullah Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau masih musyrik. Dan ini tidak heran. Ya. Sebagaimana apa yang terjadi pada Abu Talib. Abu Talib dalam keadaan masih musyrik, tetapi dia bertekad membela, menjaga Rasulullah SAW. Karena mereka punya pepatah, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu satu suku, baik dia zalim ataupun madlum. Dia benar ataupun salah harus dibela. Ini kesukuan mereka ketika itu. Ya, ini semangat kesukuan mereka sangat tinggi. Pokoknya kalau satu suku mereka akan membela walaupun salah. Sehingga walaupun dianggap salah, padahal tidak salah. Walaupun dianggap ini adalah seorang yang berbeda agamanya menyelisih kaumnya, maka Abu Talib tetap membelanya. Setelah Abu Talib wafat, maka Abbas bin Abdul Muttalib membelanya, ya, melindunginya. Maka selalu jaga oleh Abbas bin Abdul Muttalib, wahuwa hina idin atau yauma idin ala dini kaumihi di dalam agama kaumnya. Illa annau ahabba an yahdura amra ibn akhihi wa yatawassaq lahu hanya saja beliau ingin suka untuk hadir pada urusan ponakannya. Wa untuk memastikannya. Falamma jalasa kana awal mutakallim al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika sudah berkumpul mereka dengan Rasulullah SAW, justru yang pertama berbicara adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala ya, ya ma'syar al-Khazraj. Wahai suku Khazraj. Wa kanatil Arab tusamma hadzal hayy minal ansar al-khazraj. Orang Arab ketika itu menamakan kelompok tadi atau menamakan kabilah tadi dengan khazraj. Khazrajuha wa ausuha. Mereka menyebutnya khazraj semuanya. Walaupun yang aus disebut khazraj juga, yang khazraj juga disebut khazraj. Sehingga dianggap sama semuanya dengan khazraj. Sehingga walaupun ada aus di sana, mereka tetap memanggilnya dengan ya ma'syaral khazraj. Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Sesungguhnya Muhammad di sisi kami sebagaimana kalian ketahui. Yani ini adalah ponakanku, anak saudaraku dan dari suku kami dan seterusnya. Wa qad mana'nahu min qaumina dan kami telah melindunginya dari kejahatan orang-orang dari kaum kami sendiri. Mimman huwa ala mithli ra'yina fi yaitu orang-orang yang pendapatnya seperti pendapatku hari ini. Yani menentang Rasulullah sallallahu fahuwa fi izzin min qaumi maka dia dalam keadaan terjaga di kaumnya wa min'atan fi baladi dan terlindung di negerinya wa innahu qad aba illan hiyaza ilaikum tetapi dia menginginkan agar tetap meninggalkan kaumnya untuk menemui kalian. Lihat bahasanya. Padahal sebagian besar kaumnya menyakiti Rasulullah SAW menyiksanya dan seterusnya. Tapi beliau berkata dengan kalimat karena dia masih musyrik ketika itu bahwa sesungguhnya ini adalah kalian tahu ini adalah ponakanku dari sukuku dan ini adalah begitu dan begitu digambarkan bahwa Rasulullah SAW di kaumnya mulia, di kaumnya terjaga, di kaumnya terlindungi. Maka dia sekarang menolak untuk tetap di sini dan ingin inhiyaz ilaikum, ingin bergabung dengan kalian walluhuq bikum dan ingin bergabung dengan kalian. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'utumuhu ilaih. Kalau kalian berpendapat bahwa kalian adalah orang yang menepati janji dan kalian menerima apa yang diajaknya wa mani'uhu dan kalian akan menjaganya mimman khalafahu dari orang yang menyelisihinya fa antum wa ma tahammaltum min dalik kalau kalian benar, konsekuen menerima agamanya dan kalian konsekuen akan menjaganya dan melindunginya, silahkan. Kalian dengan apa yang kalian pikul dari beban kalian. Yani diperingatkan oleh Al-Abbas agar mereka konsekuen menjaga Rasulullah SAW. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa khadiluhu ba'dal khuruj bihi ilaikum faminal ani fada'uh. Kalau kalian berpendapat bahwa kalian nanti akan memasrahkan dia ke musuh-musuhnya. Kalian meninggalkannya, tidak menolongnya. Maka kalau begitu sekarang saja tinggalkan dia. Yani kalau kalian membuat rencana untuk tidak konsekuen, untuk mencelakakan dia, membiarkan dia, maka tinggalkan sekarang. Kalau kalian benar-benar akan melindunginya, silahkan. Bawa dengan kesungguh-sungguhan kalian akan menjaganya. Fa'innahu fi izzin wa man'atin min qawmihi wa baladi. Karena dia di dalam kemuliaan dalam perlindungan di kaumnya, di negerinya. Fakulna lahu, maka kami pun berkata kepadanya, kata mereka orang-orang Hazraj, "Qad sami'na ma qult." Kami sudah dengar apa yang kamu ucapkan. Fatakallam ya Rasulullah, berbicaralah engkau wahai Rasulullah SAW. Fakhud li nafsika wa li rabbika ma ahbab. Maka ambillah apa yang merupakan untukmu dan untuk Rabbmu Yani perintahkan kami dengan perintah-perintah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذن taala.